بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل القرآن لسانا عربيا وتبيانا وجعل اللغة العربية لفهم القرآن والسنة مفتاحا وبيانا أشهد أن لا إله إلا الله أنعم باللسان على الإنسان منة وتوضيها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح الناس لسانا وأحسنهم بيانا صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa i'raba amma ba'du ayuhal musyahidun al-kiram kaifa halukum fi hadzal barnamij nas'alullah an takunu fi sihatin wa afiyah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Akademi Nur mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan pelajaran kita. Ini adalah episode ke-16. <clears throat> Eh, kita masih di kitab yang sama Al-Arabiyatu Baina Yadai <clears throat> di halaman 59. Al-Wahdatu Salisah As-Sakanu Ad-Darsu Ishrun ya pelajaran ke eh, Al-Wahdatu Salisah bagian 3 As-Sakanu temanya adalah tentang as-sakan tempat tinggal ad-darsu al-ashrun pelajaran yang ke-20 di sini adalah al-mufradat ya <clears throat> al-mufradat ini kelanjutan dari al-hiwar sebelumnya al-mufradatu ya al-ardu unzur wastami' wa'id kosakata kosakata al-ardu paparan unzur wastami' wa'id unzur lihat wastami' dan dengarkan wa'id dan ulangi ya jadi lihat dulu dengarkan nanti baru diulangi yang pertama daurun daurun daurun itu artinya tingkat ya jamilatun indah bagus cantik ya, itu jamilatun ghurafun ghurafun ruang-ruang atau kamar-kamar. Ya, jadi kalau satu kamar, satu ruang itu urfatun. Tapi kalau lebih dari dua, tiga, empat, lima itu disebut dengan wurafun. Tafaddal, silahkan. Tafaddal, ya, silahkan. Musyahadah, musyahadah, melihat dengan mata. Ya, musyahadah musyahadatu tilfad misalnya melihat televisi menonton televisi uridu saya mau uridu saya mau ad-daurul khamis ad-daurul khamis tingkat lima tingkat kelima yadkhulu ya masuk dia masuk Baik, coba sekarang ikuti sama-sama. Daurun Jamilatun Ghurafun Tafaddal Musyahadah Uridu ad-daurul khamis yadkhulu ya nah itu dia ini kata-kata ini dihafal diulang-ulang sering-sering sehingga dia lengket ya di lisan kita baik sekarang ada latihan <clears throat> ya latihannya ini sederhana menggabungkan atau menghubungkan kata yang tepat ya sesuai dengan gambarnya Perintahnya sil bainal kalimati wasuratil munasibati. Sil ya. <clears throat> Hubungkan bainal kalimah antara kata wasuratil munasibah dan gambar yang cocok. Ya. Seperti contohnya kita buat di sini. Ini ada gambar gambar apa ini? Ya gambar ruangan ya, gambar ruangan. Maka cocoknya di mana? Kata Urafun. Kemudian ada gambar orang menengadahkan tangan ya. Nah, ini artinya yang kata-kata yang cocoknya adalah uridu ya dan seterus seterusnya. Baik. Sekarang kita pindah ke al-hiwarus thalis. Al-wahdatu thalisah as-sakanu ad-darsu al-wahid wa ashrun. Ad-darsu al-wahid وعشرون الحوار الثالث percakapan yang ketiga unzur wastami' wa'a'id sama perintahnya lihat dengarkan dan ulangi ya untuk pertama dengarkan dulu ya serta dilihat di bukunya masing-masing al-hiwaru bainal mushtari wal bai' percakapan ini antara dua orang mushtari al mushtari orang yang membeli al bae penjual antara pembeli dan penjual pembeli bahasa Arabnya adalah al mushtari penjual al bae baik kita mulai assalamualaikum Waalaikumsalam. Ayu khidmah ya. Al-mushtari uridu ba'dal athasi. أريد بعض الأثاث البائع ماذا تريد لغرفة النوم ماذا تريد لغرفة النوم المشتري أريد سريرا وستارة أريد سريرا وستارة البائع وماذا تريد لغرفة الجلوس وماذا تريد لغرفة الجلوس المشتري أريد أريكة وسجادة أريد أريكة وسجادة البائع وماذا تريد للمطبخ وماذا تريد للمطبخ المشتري أريد فرنا وثلاجة أريد فرنا وثلاجة البائع وماذا تريد للحمام المشتري أريد سخانا ومرآة أريد سخانا ومرآة البائع هل تريد شيئا آخر؟ al-mushtari syukran uridu musyahadatal athas syukran uridu musyahadatal athas al-bai' tafaddal ya baik sekarang kita coba pahami dulu apa yang disebutkan <clears throat> dalam percakapan ini ya al-mushtari penjual eh, pembeli al-bai' penjual assalamualaikum <clears throat> Waalaikumsalam. Ayah khidmah. Ya, jadi kalau <clears throat> kita ada orang datang misalnya begitu kan, datang ke kantor kita atau ke ruangan kita atau ke rumah kita e, dan kita mungkin tidak tahu apa tujuan dia datang, maka gunakan pertanyaan ini. Ayah khidmah, apa yang bisa dibantu? Nah, begitulah kira-kira ya. Ayah khidmah, apa yang bisa dibantu? al mushtari pembelinya e, ngomong uridu ba'dal athas uridu ba'dal athas saya ingin uridu saya ingin ba'dal athas beberapa perlengkapan rumah tangga al athas itu perlengkapan rumah tangga ya jadi athas atau al athas perlengkapan rumah tangga ba'da sebagian atau beberapa uridu ba'dal athas. Saya ingin sebagian atau beberapa peralatan rumah tangga. Al-ba'i' penjual, "Madza turidu li ghurfatin naum?" "Madza turidu li ghurfatin naum?" Apa yang kau inginkan untuk kamar tidur? "Madza turidu li ghurfatin naum?" Apa yang kamu inginkan untuk ruangan tidur atau kamar tidur? ya kita pecahkan kata satu-satu mada apa turidu ya kamu inginkan apa yang kamu inginkan li lam di awal kata ghurfah itu itu maksudnya untuk ya gurfatin naum kamar tidur mada turidu li gurfatin naum apa yang kau inginkan untuk kamar tidur kamar tidur qala al mushtari uridu sariran wasitaratan Uridu sariran wasitarotan. Saya pengen ranjang dan gorden. Ya, sarir itu ranjang tempat tidurnya itu disebut dengan sarir. Sitaroh yaitu gorden seperti misalnya di, di sini ya di belakang itu di jendela itu disebut dengan sitarotan. Uridu sariran wasitarotan. Uridu sariran wasitarotan. Saya ingin ranjang, satu ranjang dan satu gorden. Qala al-bai' wa madha turidu li urfatil julus? Dan apa yang kau mau ya untuk ruang tamu ya. Tadi kan ada ghurfatun naum itu kamar kalau kita kamar tidur. Ghurfatul julus ruang tamu. Nah, kata ghurfah ini artinya itu e, kalau diterjemahkan ke bahasa kita bisa dia berarti kamar, bisa juga berarti ruangan, tergantung konteks apa yang mau kita sebutkan. Ya kalau dia urfatun naum tadi kan itu kan cocok e, penamaannya itu pemaknaannya adalah kamar, kamar tidur. Urfatul julus itu cocoknya adalah ruang tamu. Dia kita menggunakan kata ruang di situ ya. Wa madza turidu li julus dan apa yang kamu inginkan untuk ruang tamu ya al mushtari uridu arikatan wasajjadatan uridu arikatan wasajjadatan saya ingin arikatan wasajjadatan arikah ya sofa ya kalau kita sebut mungkin sofa atau tempat duduk itu disebut arikah wasajjadatan sajadah ini bisa disebut dengan sajadah tempat sujud bisa juga dia permadani gitu ya itu disebut juga dengan <clears throat> sajadah uridu arikatan wa sajadatan al ba'i' wa madha turidu lil matbakh wa madha turidu lil matbakh dan apa pula yang kamu mau untuk kebutuhan dapur ya mada apa uri turidu kamu inginkan lil matbakh untuk dapur jadi dapur adalah matbakh ya uridu furnan wasallajatan saya ingin furnan wasallajah furnan untuk pembakar makanan itu ya open lah kalau mungkin ya bahasa kitanya sallajatan sallajatan kulkas wa madza turidu lil hammam dan apa yang kamu inginkan untuk untuk uh, kamar mandi hammam kamar mandi uridu sakhanan wa mir'atan uridu sakhanan wa mir'atan saya ingin penghangat air dan cermin hal turidu syai'an akhar apakah kamu ingin sesuatu yang lain syukran terima kasih uridu musyahadat al atas. saya ingin melihat perabot-perabot itu ya uridu musyahadat al atas. Saya ingin melihat perabot-perabot itu. Tafadhal silahkan. Baik, sekarang coba ya kalian ikuti sama-sama al-hiwarus thalis. Unzur wastami' wa'a'id. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam ayya khidmah. أريد بعض الأثاث ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Uridu arikatan wa sajjadatan. Wa madza turidu lil matbakh? Uridu furnan wa thallajatan. Wa madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan wa mir'atan. hal turidu syai'an akhar syukran uridu musyahadatal athas tafaddal ya baik nanti diputar ulang videonya nah, dan diulang-ulang lagi penyebutannya ya sampai betul-betul bisa uh, fasih dia di lisan kita sampai tidak lagi tersangkut-sangkut cara pengucapannya ya dan diulang-ulang dan ini bisa diterapkan dalam percakapan kita mazat turid ya akhi misalnya apa yang kamu inginkan eh, liur fatin naum ya ayah khidmah ini kata-kata ini bisa diterapkan ya uridu musyahadat al athas ya, saya ingin melihat e, perabot ya dan seterus seterusnya nah ini harus dipraktekkan ya kata-katanya itu harus sering diucapkan kalau tidak biasanya akan mudah untuk lupa Baik, sekarang kita ke al-mufradat. Al-mufradat kata kosakata kosakata. Al-ardu paparan. Unzur wastami' wa'id. Lihat, dengar dan ulangi. Matbahun dapur. Ghurfatu naumin kamar tidur ghurfatu julusin ruang duduk ruang tamu asasun ya perabot sitaratun sitaratun gorden arikatun arikatun ya itu tempat duduk ya sajadatun ya sajadah sarirun sarirun itu ranjangnya thallajatun thallajatun kulkas sakhanun sakhanun furnun ini sakhan itu pemanas air ya pemanas air furnun furnun ya pembakar makanan ya open atau begitu ya mir'ah mir'atun cermin al-ba'i' penjual al-mushtari pembeli ya al-ba'i' wal-mushtari penjual dan pembeli ya ini kosakata-kosakata baru yang perlu untuk diperhatikan betul. Dan ini nanti dia susunan buku ini ya, dia mufradat-mufradat yang sudah pernah kita pelajari itu akan ditambah nanti pada eh, tema-tema selanjutnya sehingga e, jangan sampai kita apalagi ini masih buku satu kan ini kosakata kosakatanya masih dasar sekali masih mudah ini jangan sampai terlupakan karena begitu masuk nanti kita ke buku dua Nah, itu semua kosakata-kosakata baru bertambah dan yang lama ini juga ada di sana. Ya. Jadi eh, harus diperhatikan betul dari awal kosakata-kosakata ini kalau bisa betul-betul matang dia. Pemahaman kita, pengucapannya ini betul-betul lengket dia di kepala kita. Baik, sekarang ini tadrib. Tadrib latihan sil bainal kalimati was suratil munasibah. Sambungkan antara kata dan gambar yang cocok. Ya, ini sama seperti contoh sebelumnya ya. Ini kalian kalian kerjakan e, sesuai dengan gambar dan katanya. Ya, sita rotun misalnya, di mana dia cocok gambarnya. Ya, sakhanun, mana dia alatnya dan seterus seterusnya. Baik. Kita cukupkan ya, kita cukupkan sampai di sini untuk episode kali ini. Jadi kita sudah dapat tadi uh, Al-Hiwar As-Salis Al-Mufradatnya dan nanti kita coba masuk ke latihan-latihannya Naktafi bihadal qadar Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh